tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Wafilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pertemuan yang lewat telah kita bahas bahasanya kemampuan luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang salah yaitu karamah itu Allah Subhanahu wa taala berikan boleh jadi lihujatin bidin atau lihajatin bil muslimin boleh jadikan un, sebagai hujah dalam agama untuk menunjukkan benarnya Islam dan benarnya ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua lihat di muslimin karena kebutuhan kaum muslimin. Karena kanat eh, mujizatun nabiihim sallallahu alaihi wasallam sebagaimana demikianlah mujizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya dikatakan di sini bahwasanya mukjizat para nabi atau e, mukjizat para nabi pun ada dua macam. Ada mukjizat para nabi yang Allah Subhanahu wa taala berikan lihujah dan bukti sebagai hujah, sebagai bukti kebenaran ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan terjadi karena adanya sebuah kebutuhan. Kemudian disampaikan bahasanya kalau masalah wali hanyalah terjadi disebabkan keberkahan karena mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada karena itu disimpulkan bahasanya pada hakikatnya kalau masalah wali kemampuan luar biasa yang Allah berikan pada orang-orang yang soleh itu adalah bagian dari mukjizat para nabi. Karena yang namanya wali yang namanya orang saleh adalah orang yang mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia mendapatkan karomah, mendapatkan kemampuan luar biasa karena itibar terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beragama, sehingga eh, karomah itu didapatkan karena itibar pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga hakikat karomah adalah mujizat para nabi. Hakikat karomah adalah mujizat para Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian disampaikan dan wamima yang dan diantara hal yang sepatutnya diketahui bahasanya karomah terkadang diberikan bihasa bihajati rajul berbanding lurus atau sesuai dengan kebutuhan seseorang. Karena ada karomah yang Allah berikan karena kebutuhan, maka jika seseorang itu membutuhkan karomah, lidah iman karena lemahnya imannya, atau orang yang membutuhkannya tersebut atau minha dia mendapatkan karomah yang karomah ini menguatkan imannya dan memenuhi kebutuhannya. Wayakunu dan adalah orang yang lebih sempurna kewaliannya kepada Allah itu min humustarnian tidak membutuhkan karomah tersebut. Faliyatihim misludalika maka orang yang lebih tinggi kewaliannya tersebut tidak memiliki karomah dalam artian kemampuan luar biasa karena tingginya derajat orang tersebut dan karena dia tidak membutuhkannya bukan karena kekurangan dalam kewaliannya. Walihada oleh karena itu maka karomah dalam artian kemampuan luar biasa fitabiin di tengah-tengah tabiin itu lebih banyak dibandingkan kemampuan luar biasa di tengah-tengah para Ini berbeda dengan orang yang ia ya ceri ala yadihi terjadi pada dirinya kemampuan luar biasa dengan tujuan lihadil khalqi memberi petunjuk kepada makhluk atau karena kebutuhan makhluk maka mereka-mereka orang-orang mendapatkan kemampuan luar biasa karena kebutuhan makhluk atau karena memberikan hidayah kepada makhluk itu lebih tinggi derajatnya daripada orang sholat yang tidak memiliki kemampuan luar biasa dengan tujuan sebagai petunjuk untuk makhluk. Kemudian dibahas oleh Syekhul Islam Tamiyah rahimallahu taala apakah orang yang tidak punya karomah apakah orang yang punya karomah itu lebih mulia dibandingkan yang tidak punya karomah. Orang soleh yang punya karomah apakah itu lebih hina daripada orang sholat yang punya karomah? Maka dirinci dan sampaikan karomahnya itu karomah untuk apa? Untuk lihat jati fiddin ataukah lihat jati bil muslimin karomahnya tersebut itu Allah berikan dengan tujuan apa? Jika karomahnya adalah karomah yang Allah berikan dalam rangka untuk menguatkan iman orang yang diberi karomah, maka jika karomahnya karena bentuk semacam ini, maka orang yang tidak punya karomah bukan berarti lebih rendah kedudukan di sisi Allah. Bahkan boleh jadi dia tidak punya kamal dalam dan kemampuan luar biasa itu kedudukannya lebih tinggi karena dia tidak eh, karena kenapa dia tidak eh, memiliki kawamah karena memang tidak membutuhkan kawamah karena imannya sudah kuat nggak perlu diperkuat lagi dengan hal-hal semacam itu maka anggapan orang bahasanya kalau orang sholat itu punya kemampuan luar biasa itu lebih kuat secara umum, secara mutlak itu lebih hebat daripada yang tidak punya karomah, tidak punya kemampuan yang aneh-aneh itu anggapan yang tidak benar. Dan umumnya kemampuan luar biasa itu adalah untuk hal semacam ini. Itu untuk menguatkan iman orang yang diberi karomah. Oleh karena itu, kalau masalah artian kemampuan luar biasa itu lebih banyak di tengah-tengah tabiin dibandingkan di tengah-tengah para sahabat. Berbeda lagi jika karomah ini diberikan dalam rangka sebagai sebab hidayah untuk orang lain. maka kalau karomah ya, yang Allah berikan karena untuk ya, jadi sebuah bidaya maka tentu semakin banyak orang itu mendapatkan hidayah lewat tangan seseorang maka semakin mulialah kedudukan orang ini Kemudian warna sufi yang ada dan manusia dalam menyikapi kemampuan luar biasa yang terjadi itu ada tiga jenis manusia. Yang pertama orang yang tidak percaya dengan adanya kemampuan luar biasa jika kemampuan luar biasa tersebut dilayani ambia untuk selain para nabi. Walaupun dan boleh jadi orang jenis pertama ini percaya dengan adanya kemampuan luar biasa tersebut secara global akan tapi dia mendustakan berbagai cerita yang disampaikan kepadanya Ankasirin Nana tentang berbagai kemampuan luar biasa yang dimiliki oleh banyak orang. Likau ini indah oleh Ismail Aulia tidak dia percayai karena menurut orang ini orang tadi bukanlah wali. Kemudian orang yang jenis kedua adalah orang yang punya praduga bahasanya setiap orang yang punya kemampuan luar biasa adalah wali Allah. Dan dua sikap ini, dua-duanya adalah sikap yang keliru. Oleh karena itu, kita jumpai bahasanya mereka-mereka menceritakan bahasanya orang-orang musik dan ahli kitab memiliki para penolong yang membantu mereka untuk memerangi kaum muslimin. Padahal mereka dianggap adalah wali-wali Allah. Sedangkan mereka-mereka itu golongan yang pertama tidak percaya bahwasanya di tengah-tengah mereka ada manusia orang soleh yang punya kemampuan luar biasa. Orang yang golongan kedua karena semua karena punya kaidah semua orang yang saksi itu berarti wali Allah maka mereka mengatakan bahasanya orang-orang musyrik itu wali Allah. adalah orang musyrik. Jelas ini keliru. Sedangkan orang golongan yang pertama tidak percaya semua bentuk maupun luar biasa. Ini sudah keliru. Waswat yang benar adalah sikap yang ketiga yaitu kita katakan bahasanya anak ma'am bersama mereka orang-orang musyrik itu terdapat makhluk yang menolong mereka yaitu setan yang sejenis dengan mereka itu sama-sama setan. Ini setan dari golongan jin, jadi ada setan dari golongan manusia. Dan mereka bukanlah wali-wali Allah Subhanahu wa taala karena mereka bisa memiliki iman. Kemudian sama hal seterusnya ini mengatakan Fafiman Gila kifayah Dan kutipan-kutipan di atas Potongan-potongan poin-poin penting dari kitab Al-Furqan Baina Al-Rahman wa Syaitan yang telah dimukil ini dirasa sudah mencukupi insya Allah Ta'ala dan siapa yang ingin al-mazid tambahan yang lebih detail tentang masalah ini silahkan merujuk ke buku aslinya yaitu kitab atau buku Al-Furqan Baina Al-Rahman wa Syaitan dari Syekhul Islam Dunia Rahimahullah Ta'ala wa Dhul Maka kutipan dari al quran Bain Al-Rahman wal Syaitan yang terakhir yang dikutip oleh uh, Syekh Muslimin adalah pembagian sikap manusia terhadap kemampuan luar biasa atau kemampuan awal. Golongan yang pertama ada sudah disampaikan ada tiga golongan, ada tiga sikap. Yang pertama adalah orang yang tidak percaya karomah, tidak percaya dengan kemampuan luar biasa untuk selain Allah. Ini adalah anggapan dan akidah Mu'tazilah. Mereka menolak kalau wali atau orang sholat itu punya kemampuan luar biasa. Dan mereka tidak punya alasan kecuali semata-mata logika. Mereka katakan seandainya orang sholat juga punya kemampuan luar biasa, karomah, lalu bagaimana kita cara membedakan kita antara ini adalah karomah apakah sihir Maka bisa sulit Ataukah ini karomah Apakah ini mukjizat Demikian kata mereka Kita akan kesulitan untuk membedakannya Itu alasan kenapa mereka menolak Mengimani adanya karomah Itu intinya adalah Karena semata-mata alasan logis yang untuk logika mereka kita akan kesulitan untuk membedakan antara karomah dengan sihir atau karomah dengan mukjizat jika kita mengimani dan mengakui adanya mukjizat. Padahal tentu jelas berbeda. Karena karomah itu tidak dimiliki oleh orang ya karena kalau karena karomah itu tidak diri pengakuan sebagai nabi berbeda dengan mujizat. Dan apakah ini sihir atau karomah kita lihat bagaimana keadaan uang tersebut. Apakah dalam hidupnya dia berjalan dalam sunnah ataukah orang yang ya, hidupnya penuh dengan kesyirikan. Nah di sisi yang lain ada pemahaman yang ekstrim di sisi yang lain yaitu orang yang punya definisi ya, oh, wali adalah orang sakti Sampai-sampai di sebelum Islam sampai-sampai karena kencengnya memegang definisi ini maka peranggapan biasanya orang kafir juga wali karena orang kafir tersebut punya kemampuan luar biasa itu juga wajib ini hal yang biru. Karena orang kafir bukanlah oleh Allah bahkan musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kita mengingat kenyataan bahwa di antara orang-orang kafir ada yang punya kemampuan bahwa Maka sikap yang benar adalah sikap ahlu sunnah wal jamaah dan keyakinan mereka yang meyakini adanya kemampuan luar biasa yang Allah berikan kepada orang kafir. Namun itu bukanlah tanda seorang itu adalah seorang wali. Belum tentu semua orang yang punya semacam itu adalah seorang wali dan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi wali Allah dan boleh jadi wali setan. Dan bukanlah syarat seorang wali itu memiliki kemampuan luar biasa. Bahkan tidak menutup kemungkinan wali yang tidak punya kalau dalam atas kemampuan luar biasa malah lebih mulia daripada yang punya. Padahal bagaimana kemarin kita sampaikan, bahkan kaum yang paling hebat adalah al istiqomah. Bisa istiqomah di tengah-tengah keadaan yang rusak, di tengah-tengah berbagai keadaan eh, Ini ngajak kepada kesesatan dalam pemikiran, ini eh, kesesatan dalam masalah sahwa dan seterusnya sebagai godaan kanan dan kiri mengepung depan belakang semuanya ada kok bisa tegang ya, dan bisa bebas dari godaan kok tidak laut mengikuti godaan makanya ada sebuah kemampuan yang luar biasa adalah karomah yang luar biasa Kemudian kita lihat penjelasan Syekh Salah Al Fauzan Hafizahullah Ta'ala tentang poin yang kelima dari usul sita. Dia katakan naam memang ini adalah satu prinsip yang penting yaitu membedakan antara wali Allah dan wali setan. Karena alul batil karena orang-orang yang sesat sekarang mereka atau jadilah mereka atau banyak dari antara mereka menamakan dan menyebut dan menamai orang wali-wali setan dengan wali-wali Allah. Sehingga jadilah masalah ini iltabasa rancu bagi banyak orang. Oleh karena itu Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala menulis sebuah kitab yang sangat bermanfaat pada dirinya dan memberi manfaat untuk orang yang membaca dan mempelajarinya yang beri judul Al-Furqan pembeda antara wali rahman, wali Allah dan wali setan. Berkaitan dengan para wali, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang definisi wali, ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidaklah merasa takut, tidak pula mereka bersedih hati. Siapa mereka dilanjutkan lanjutannya ayat Allah katakan yaitu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Mereka itulah para wali-wali Allah Subhanahu wa taala yaitu orang yang mengumpulkan pada dirinya iman dan takwa. Orang yang mengumpulkan pada dirinya ilmu yang manfaat, yaitu ilmu Quran dan Sunnah, dan amal yang salah, yaitu amal yang sesuai dengan apa yang Nabi ajarkan. Mereka inilah wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukanlah wali orang yang keluar atau meninggalkan syariat Allah. dan mengubah agama Allah atau bahkan mengajak orang lain untuk menyembah kuburan dan kuburan atau rihah itu juga artinya kuburan. Yang benar orang yang semacam ini orang yang jauh dari syariat, para pemuja kubur yang punya kemampuan luar biasa. Yang benar ini bukanlah wali Allah, namun ini adalah wali, namun wali setan. Maka bukanlah wali Allah tukang sihir, dukun al-khafi orang yang percaya dengan berbagai bentuk hormat yaitu orang-orang yang menampakkan kepada banyak orang punya kemampuan luar biasa namun kemampuan luar biasa sihria karena ilmu sihir apa dengan kedok karena tenaga dalam energi alam bioenergi atau macam-macam yang lain Kemudian dia katakan kemampuan sihir yang dia katakan yang dia miliki, dia katakan ini adalah karomah. Padahal pada hakikatnya itu adalah kemampuan luar biasa bantuan dari setan. Ya, banyak orang yang meyakini bahasanya seseorang itu adalah wali dan orang yang disebut wali itu adalah orang yang jauh dari agama melakukan sholat karena eh, katanya sholatnya di Mekah ada orang yang hobi minum khawal eh, ada yang juga hobi berzina dan dikatakan adalah wali dan berputih cepoi pokoknya kamu belum belum dong kamu itu masih orang muda, kamu kedudukan masih kedudukan muda. Wah, itu kayaknya saja maksiat kamu itu adalah ibadah dan taat Dan banyak orang berkeyakinan tukang sihir itu adalah wali Dukun yang bisa nebak kemampuan luar biasa Itu malah nah, status gay plus nah, adalah nah, Atau bahkan diberi kemampuan gay eh, khos ah, Kalau bisa plus merdukun Padahal memang ya, plus, namun memang plus bantuan setan, plus ah, sihir. Kemudian eh, saya Sama bin Abdul Wahab membahaskan firman Allah di surat Al Imran ayat yang ke-31 kemudian ini dikomentari oleh Syaikh Al-Fauzan dan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah jenis ibadah adalah jenis ibadah yang paling tinggi dan tanda seorang itu mencintai Allah adalah meneladani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang tidak mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bukanlah wali Allah dan bukanlah orang yang mencintai Allah. Padahal mereka mereka orang yang senang gemar dengan khurafat malah mengatakan seorang itu tidak akan menjadi wali Allah kecuali jika keluar dari ketaatan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka menurut mereka yang namanya kewalian itu identik dengan al-khurud, keluar meninggalkan aturan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan bersandar dengan khurafat, ya, bersandar dengan mitos-mitos, anggapan-anggapan yang tidak ada dasarnya dan semua bentuk kesyirikan itu dasarnya adalah khurafat. Ini bisa memberi manfaat, ini bisa begini, bisa begitu, sajian semacam ini itu penting karena manfaatnya gini-gini terus semua disuruh dibangun di atas mitos dan terus khofa dan di atas kebidahan seperti inilah kewalian menurut mereka dan mereka mengatakan yaitu sebagian orang-orang sufi kami menyembah Allah Subhanahu wa taala karena kami mencintai Allah, kami tidaklah menyembah Allah karena takut dengan neraka, bukanlah karena ingin masuk surga. teman kami menyembah Allah karena kami mencintai Allah. Maka ada pertanyaan yang perlu kita ajukan kepada mereka. Kalian mencintai Allah mengikuti jalan yang siapa Bagaimanakah cara kalian dalam mengekspresikan mengekspresikan cinta kalian kepada Allah. Apakah kalian mencintai Allah dengan mengikuti jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah jalan yang lain? Pertanyaan ini perlu kita ajukan karena kita berkeyakinan sesungguhnya tidaklah mencintai Allah kecuali orang yang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah titik pembeda antara wali Allah dan wali setan. Itu itibar. So, siapa ya menjadi siapa yang menjadi uh, siapa siapa orangnya yang men, yang mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia punya kemampuan luar biasa uh, maka ini wali Allah. Nun, ada orang yang punya kemampuan luar biasa, nun, dia adalah orang yang jauh dari ketaatan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, gemar berbuat e, eh, maksiat atau gemar dengan bid'ah, maka ini bukanlah wali Allah. Maka titik pembeda antara wali Allah dan bukan itu adalah itibar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, meneladani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berkaitan dengan firman Allah di surat Al-Maidah ayat yang ke-54, Sesal Al-Fauzan mengatakan ini adalah sifat-sifat wali-wali Allah. Maka sifat wali Allah dan hakikat wali adalah cinta. Mereka mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Dan sifat wali-wali Allah adalah azillatin alal mu'minin. Kasih sayang dengan orang-orang yang beriman dan mulia dengan orang-orang kafir. Artinya mereka adalah orang-orang yang mencintai orang-orang yang beriman dalam diri mereka ada loyalitas terhadap orang-orang yang beriman. Namun mereka juga izzatan alal kafirin adalah orang-orang yang mulia di hadapan orang-orang kafir. Artinya ada pada diri mereka buhudun kebencian wabara'atun dan kebencian terhadap orang-orang musyrik. Tidak mungkin seorang itu adalah wali Allah seorang yang memberikan loyalitas kepada orang kafir ada orang yang demikian loyalnya dengan orang kafir terus sama pengikutnya diyakini demikian kencengnya adalah wali Allah ini adalah satu hal yang tidak benar ciri wali Allah subhanahu wa ta'ala punya aizah dan adil kafirin adalah orang yang memiliki kebencian terhadap syirik dan kemusyrikan terhadap kemusyrikan dan pelakunya terhadap kekafiran dan pelakunya dan mereka adalah orang-orang yang kerja di jalan Allah dan tidak merasa takut dengan celaan orang yang mencela. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Inilah empat sifat yang merupakan sifat wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kasih sayang dengan orang yang beriman, punya loyalitas dengan orang yang beriman. Yang kedua adalah punya kebencian dan permusuhan dengan orang kafir. Yang ketiga adalah berjihad dan yang keempat adalah orang yang tidak tak, uh, merasa takut dengan komentarnya orang yang komentar ketika mereka berada di atas kebenaran. Orang yang komitmen dengan kebenaran apapun komentar yang diberikan oleh orang-orang di sekelilingnya. Nah, empat sifat wali Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang memerintahkan orang lain untuk beribadah kepada selain Allah, berdoa kepada orang yang sudah mati, yang berada di dalam kubur, berdoa kepada mayit, berdoa kepada kuburan, dan menamakan kemampuan luar biasa bantuan setan sebagai karomah Allah, maka ini adalah sifat musuh Allah dan bukan wali-wali Allah. Kemudian berkaitan dengan surat Yunus ayat yang ke-62 jelaskan, ke komentari setelah menyebutkan firman Allah di surat Yunus ayat 62 maka dari tiga ayat ini yaitu Ali Imran 31, Al-Maidah 54 dan Yunus 62 maka engkau bisa kita bisa menyimpulkan sifat wali-wali Allah yaitu dari tiga ayat yang pertama eh, satu ayat di surat al Imran, kemudian ayat di Al-Maidah dan di surat Yunus. Dalam tiga ayat ini terdapat sifat wali-wali Allah. Maka siapa yang memiliki sifat-sifat yang Allah sebutkan dalam tiga ayat tadi, maka dia adalah wali Allah. Dan siapa memiliki sifat namun kebalikannya, kebalikan dengan sifat-sifat yang Allah sebutkan dalam tiga ayat tersebut, maka itu adalah ciri wali setan. Kemudian di tengah-tengah uh, masyarakat terjadi uh, realita, uh, terjadi uh, terdapat realita. Bahasanya wali itu adalah orang sakti dan bukannya wali orang yang punya sifat-sifat yang Allah ceritakan dalam tiga ayat tadi. Kemudian realitas di masyarakat menunjukkan jika ada orang yang keluar dari aturan syariat ke orang yang tidak mau mengindahkan aturan syariat, maka dikatakan hada alim. Inilah orang yang telah sampai derajat makrifat. Wasulah Allah Makanya telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga laisa bihajatin tidak lagi membutuhkan itibar kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sudah sudah makomnya sudah makom makrifat, maka tidak perlu taat dengan syariat. Dan orang semacam ini yang dianggap sudah makomnya makom makrifat, maka mengambil ilmu agama langsung dari Allah, langsung dapat wahyu. Maka nantinya banyak. Jika demikian. Mereka mengolok-olok orang yang belajar agama dengan mengkaji uh, Al-Quran dengan mengkaji Sunnah Rasulullah SAW. Mereka olok-olok dengan mereka katakan kalian mempelajari agama kalian an mayit an mayit dari orang yang sudah mati dari orang yang sudah mati itu artinya sangat hati. Hmm, kalian katakan hadis ini kalian dapati dari bulan dan bulan sudah mati dari bulan lagi dari si B dan si B juga sudah mati. Sedangkan kami itu kami mengambil ajaran agama kami langsung dari zat yang hidup yang tidak pernah mati alias Allah. Maka mereka berkeyakinan dan beranggapan bahasanya mereka mengambil belajar agama langsung bersyarah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan menurut anggapan mereka siapa yang belajar agama melalui Rasul dengan sanad, dengan belajar hadis, maka bukan wali. Yang namanya wali juga agamanya, pelajaran agamanya atau ilmu agamanya diambil langsung dari Allah. Dan itu maksud langsung dari Allah adalah tidak diutus saya dan tidak mau taat pada Nabi. Maka tidak ada wali menurut mereka kecuali orang yang keluar dari ketaatan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pula tidak pula menjadi seorang wali Al-An pada saat ini dalam pemahaman banyak orang-orang belakangan ini kecuali yang namanya wali adalah orang yang kuburnya dibangun kubah atau dibangun di atas masjid. Adapun orang-orang yang dimakamkan yang pemakamannya sesuai dengan sunnah artinya tidak ada bangunan apapun di atas kuburnya maka sebagian orang beranggapan ini bukanlah wali meskipun orang yang dimakamkan tersebut adalah manusia paling istimewa manusia paling mulia di sisi Allah Tadi beliau menceritakan e, eh, realitas di masyarakat ada orang yang definisi wali adalah orang yang tidak taat terhadap aturan Nabi itulah wali. Kalau orang itu sudah berani tentang e, eh, dan tidak taat dan tidak mengindahkan hal dan hawa maka itu wali. Ada lagi orang yang punya anggapan yang namanya wali itu jika kuburannya adalah kuburan yang bentuk yang tertentu ukurannya dipuja-puja orang karena dibuat kubah di atasnya buat bangunan di atasnya kemudian orang pada datang doa-doa dan minta-minta di sana dan pulang-pulang katanya kabul doanya oh maka ini adalah kuburan wali kalau kuburan yang sepi nggak ada yang mengunjungi nah ini bukan kuburan wali pada meskipun itu adalah manusia paling yang paling bertakwa yang ada selama tidak ramai dikunjungi orang dan orang tidak minta-minta maka itu bukan hubungan baik. Semua itu kemudian juga menurut mereka yang namanya wali punya zayin khas, punya seragam khusus, punya model pakaian tertentu. Misal memakai sorban dengan bentuk tertentu atau memakai sorban khasan pakaian model tertentu. Misal di masa silam eh, orang-orang suku berkeyakinan bahasanya yang namanya wali itu harus memakai wall alas namanya wali itu pakai uang kasa yang dalam bahasa Arab itu disebut sufun sehingga maka disebutlah mereka mereka ini disebut dengan sebutan sufi karena pakaiannya terbuat dari dari sufun dan sub artinya uang yang kata nah, seorang itu adalah wali dan benar-benar mengenal Allah itu ketika pakaiannya dari bahan sufi kalau sehebat apapun ibadah seseorang dan ketakwaan seseorang, jika pakaiannya itu tidak terbuat dari wal yang kata maka bukanlah wali yang sejati. Maka wali menurut sebagian orang itu harus yang namanya orang yang benar-benar soleh itu harus punya ciri khas tertentu, model pakaian tertentu, atau uh, eh, ya, jenis pakaian tertentu. Maka mereka membuat definisi wali yang tidak ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Padahal Ibnu Qayyim mengatakan kalau tidak salah ini di uh, Madrasah Salikin. Beliau katakan laisa li awliya illahi alamatun yatamayyazuna biha wali Allah itu tidak memiliki ciri tertentu yang membedakan dia dari orang-orang beriman yang lainnya. Selama itu adalah hal yang mubah dan perkataan yang senada atau semisal juga dikatakan oleh Syekhul dunia di Al-Furqan bin Al-Rahman al Syaitan yang kemarin okay, telah kita bacakan dibukul oleh Zuhrimin. Bahkan mereka adalah sebagaimana umumnya uh, orang lain, umumnya orang. naga sairina, bahkan mereka itu ya, model pakaian mereka dan semacamnya adalah uh, sebagaimana umumnya banyak orang. Selama itu adalah model pakaian yang dibolehkan. Mayu mereka tidaklah dikenal dengan penampilan fisik Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rubaat as boleh jadi ada orang yang rambutnya acak-acakan, pakaiannya berdebu, matfuun bil arwah, ya. terusir di pintu-pintu orang, ya. tidak ya, ada orang yang mau menerimanya sebagai tamu, karena orang kok demikian jeleknya penampilannya, ternyata lo aksam Allah la Seandainya dia berdoa kepada Allah, Allah pasti kabulkan doanya. Ada, Nabi katakan ada orang yang dihinakan orang karena penampilan fisiknya. Pada dia ada seorang yang demikian dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga semua doa yang dia panjatkan kepada Allah pasti terkabul. Ketika dalam hadis yang saya diatkan oleh Muslim. Inilah sifat wali Allah Subhanahu Wa Taala mereka bukanlah orang yang menonjol-nonjolkan dan menampakkan diri mereka sendiri. Nah, kalau wali Allah itu punya ciri khas semacam ini, maka ini bertolak belakang dengan sifat orang wali, yaitu menyembunyikan amat dan menyembunyikan dirinya. Dia balas bahkan adalah orang yang pamer dan orang yang menampak nampakkan dirinya. Bahkan yang namanya para wali mereka adalah orang yang bersemangat untuk al-ikhtifa, untuk menyembunyikan diri orang yang takut dengan ketenaran, orang yang takut dengan kemasyhuran. ya jalan ikhlaslah karena dalam rangka menjaga keikhlasan kepada Allah Subhanahu eh, keikhlasan dalam beramal untuk Allah Subhanahu wa taala. Idan jika demikian maka di antara sifat wali Allah adalah tawadhu rendah hati dan menyembunyikan amal, menyembunyikan diri takut tenar, wa ada dan tidak ya, suka dengan eh, kebenaran. Maka sebagaimana wali Allah Subhanahu wa taala itu tidak memiliki ciri khas de, uh, khusus dalam masalah penampilan selama itu adalah hal yang ubah, mereka tidak bedanya dengan orang yang lain maka demikian pula ciri orang soleh secara umum dan demikian pula ahlu sunnah yang namanya bukanlah ahlu sunnah itu harus punya ciri-ciri tertentu nah, maka sebagian orang membuat kriteria-kriteria al-sunnah yang tidak ada dasarnya dan tidak ada dalilnya. Al-sunnah itu, itu kalau nah, dirinya pakai sumpah dengan model tertentu. Semacam inilah al-sunnah. Kalau nggak semacam itu maka bukan al-sunnah sunnah harus punya berpakaian dengan model tertentu, ah, punya sagam, sagam al sunnah. Atau kemudian bahkan ah, diyakini oleh sebagian orang ah, al sunnah punya ciri tertentu dalam masalah model memakai pakaian. Kalau yang sarungnya balapan dengan celananya, wah itu al sunnah. Kalau bukan, uh, bukan al sunnah pertemuan adalah hal yang mengada-ada dan menjadikan ciri yang tidak ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sebagai ciri. Dan ini bertentangan dengan uh, keinginan orang tersebut untuk menjadi ahlu sunnah. Ya namanya ahlu sunnah adalah orang yang bersemangat untuk mengamalkan sunnah, mengamalkan yang diajar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah memang ini ada dalilnya dari ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah tidak? Semuanya ditimbang dengan hal ini. Jika tidak, maka menjadikannya sebagai diri ada satu hal yang bermasalah dan dituntut untuk uh, di, uh, diberi dalil, didatangkan dalilnya. Bahkan boleh jadi mungkin kita katakan eh, perilaku sebagian orang yang eh, apa yang yang dijadikan dijadikan dia sebagai orang tersebut adalah satu hal yang tidak sejalan dengan sunnah. tapi mengajarkan kerapian tapi mengajarkan keindahan, tapi katakan Inna Allah jamilun, ya Allah subhanahu wa ta'ala indah dan mencintai keindahan ada penampilan-penampilan yang tidak benar semacam itu bertentangan dengan hadis ini. Kita katakan di malah melanggar sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita lanjutkan dengan uh, yang terakhir kita baca asal yang ke-6 dengan penjelasannya iya. insya Allah kita baca dari sepatu yang akan datang. Kalau Malik rahimahullah taala al aslu asadisu raddu subhatil lati wada'aha syaitanu fi tarsil qur'ani wa sunnati wa tibail ara'i wal ahwa'i al mutafariqatil mukhtalifati adalah menolak subhat yang diletakkan oleh setan untuk meninggalkan Quran dan Sunnah dan untuk mengikuti pendapat manusia dan hawa nafsu. Al-mutafariqah yang bercerai-berai dan yang berbeda-beda. Wa ya'an al-Qur'an wa sunnata la ya'rifuha illa al-mujtahidul mutlaq. Yaitu setan menebar subhat di tengah-tengah sebagian orang itu di kalangan orang-orang yang muqalidul a'ma orang-orang yang terjangkit penyakit taklid buta dan fanatik dengan mazhab mazhab fikih setan menyebarkan subhat di tengah-tengah orang-orang semacam ini dengan setan katakan bahwa Quran dan Sunnah itu tidak bisa dipahami kecuali oleh mujtahid mutlak kecuali oleh ulama besar yang sampai derajat istihad wal mustahidu wal mausufu bi kada wa kada sedangkan yang namanya ulama mustahid adalah ulama yang punya sifat yang memenuhi kriteria begini dan begitu Ausafan Allah la tujadu tamatan di Abi Bakr wa Umar Bahkan persyaratannya itu dibuat demikian ketat sampai-sampai sifat yang disebutkan, kriteria yang disebutkan boleh jadi tidak ditemukan secara sempurna pada diri Abu Bakar dan Umar. Fa'ilam yakunil insanu kadzalika falyurid anhuma fardhan hakman la syakka wa la iskala fihi. Wa man talabal huda minha fa wa imma sindikun wa imma majnunun li ajli su'ubati fahmihima fahmiha. Adapun jika seseorang itu tidak memenuhi kriteria di atas, faliurid anhuma maka adalah dia berpaling dari Quran dan Sunnah. Ya, maka adalah dia berpaling dari Quran dan Sunnah. Maka adalah dia tinggalkan Quran dan Sunnah. Dan hukum meninggalkan Quran dan Sunnah untuk orang yang belum sampai derajat istihad ini dikatakan fardun hatman hukumnya wajib dan sebuah keharusan. La syakka tidak dilakukan dan tidak perlu dibingungkan. Harus, pokoknya harus jangan baca Quran dan jangan baca hadis. Hukumnya harus. Wajib untuk tidak membaca Quran dalam artian memahami Al-Quran, berusaha memahami Al-Quran dan mempelajari hadis. Dan siapa yang mencari petunjuk dari Quran dan Sunnah, maka ada dua kemungkinan. Pertama adalah orang yang sesat, dan kemungkinan kedua adalah orang yang gila. Kenapa? Karena demikian berat sulitnya memahami Quran dan Sunnah. Kok nekat? tahu sulit nekat, berarti gila. Minimal. Maka derajat yang paling rendah, gila minimal. Subhanallah wa bihamdihi kan bayan Allah subhanahu syar'an wa qadra. Maka maksudnya Allah dengan segala puji baginya. Betapa banyaknya Allah menjelaskan secara syar'i dan secara kenyataan khalqan wa amran secara kenyataan dan dalam perintahnya firad raddi hadis subhatil betapa banyaknya Allah memberikan penjelasan untuk sebuah subhat yang terkutuk ini min wujuhin sata dari berbagai aspek balagat ila haddi daruriyatil amati yang demikian banyak penjelasan tersebut bahkan sampai derajat doriyat al amat adalah sampai derajat menjadi hukum aksiomatis hukumnya uh, jelas bagi semua orang bahasanya syariat itu adalah mudah. Walakin aksara nasi ada mohon akan tapi mayoritas manusia tidak mengetahui. Mayoritas manusia tidak tahu bahasanya e, memahami Quran dan Sunnah itu mudah. Pada Allah telah jelaskan dengan penjelasan demikian banyak bahasanya memahami Quran dan Sunnah adalah satu hal yang mudah. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim kaum la yu'minun. Sungguh telah uh, telah haqqal qawlu perkataan telah ditetapkan atas mayoritas mereka bahasanya mereka adalah orang-orang yang tidak beriman. Ina ja'alna fi a'naqihim aghlalan. Kami jadikan pada leher-leher mereka ya, kami jadikan belenggu-belenggu. Fahiyya ilal atqan dan belenggu-belenggu itu terikat sampai ke dagu fahum eh, mukmahun maka mereka adalah orang-orang yang eh, apa mukmahun di terjemahnya apa dia eh, orang-orang yang terkengada ya, tidak bisa menundukkan kepala karena terbelenggu Wajah min baini aidihim sajdan wamin khalfin sajda kami letakkan di hadapan mereka dan tembok pembatas dan di belakang mereka tembok pembatas. Fa'arsyainahum fahum e, la yubusirun maka kami tutupi mereka sehingga mereka tidak bisa melihat. Sawa wa sawakun alaihim a'angdartahum amlam lam tundirhum la yu'minun dan sama saja bagi mereka apakah engkau beri peringatan ataukah tidak engkau beri peringatan mereka tidak akan beriman Inama tungdiru manika ba'adzikra wa khasyarahmana Bil ghaib Sesungguhnya engkau hanyalah memberikan peringatan Yaitu berdakwah kepada orang yang mau mengikuti azikr Mengikuti peringatan Mengikuti wahyu Wa khasyarahmana bil ghaib Dan yang menerima dakwahmu Hanyalah orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Bil Padahal mereka tidak bisa melihat Allah bahwa syaraman bil yang dimaksud eh, bil ghaib itu adalah tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak bisa mereka lihat dan mereka percaya dengan Allah Subhanahu wa taala dan beriman dengan Allah. Fabashirhu bimaghfiratin wa karim, maka berilah kabar gembira kepada mereka dengan ampunan Allah dan pahala yang besar. Kemudian saya Muhammad Abdullah menutup risalahnya yaitu sulusita dengan tahmid dan selawat akhiruhu walhamdulillahirabbil alamin eh, dan akhirnya adalah segala puji milik Allah Arab semesta alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran ila yaumiddin dan semoga Allah menyanjung pemimpin kita Muhammad dan keluarganya dan sahabatnya wa sallam tasliman katsiran dan semoga Allah memberikan keselamatan kepada mereka-mereka sampai hari pembalasan dan perkataan Syekh eh, Muhammad bin Abdullah di sini menunjukkan bolehnya uh, mengucapkan sayyidina untuk Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan dalam bacaan salawat jika itu di luar salat. Yang tidak boleh adalah menambahkan sayyidina di dalam salat karena Nabi mengajarkan pada kita tanpa sayyidina. Maka jika kita tambah sayyidina maka ini nambah-nambah yang nanti tidak ada. Adapun e, menambahkan Sayyidina pada saat kita hendak berselawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di luar sholat e, semacam di akhir e, khutbah atau di awal khutbah maka hukumnya adalah tidak mengapa bagaimana praktek yang dipraktekkan oleh e, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala di akhir e, risalah dia usul al usul sittah maka tidak benar anggapan sebagai orang yang melarang Sayyidina mutlak di dalam sholat dan luar sholat pokoknya nggak boleh Sayyidina untuk Nabi Muhammad SAW ini adalah anggapan yang keliru dan anggapan yang tidak benar. Eh, demikian yang kita kaji dan kesempatan pada hari ini. Insya Allah eh, kajian usul kita kita selesaikan di pekan yang akan datang. Eh, semoga Allah memberikan kemudahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نرجع أن الحمد لله رب العالمين سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب